السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sampai di kesempatan ini ya. banyak nikmat yang masih kita rasakan kesehatan kesempatan dan dua nikmat ini adalah nikmat yang banyak dilalaikan Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan uh, di kitab Umdatul Ahkam di hadis ke-145 masih dalam bab uh, salat Jumat ya. ya salat Jumat. Insyaallah akan kita selesaikan hadis bab ini dan kita akan berlanjut di bab berikutnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكرى رواه البخاري ومسلم kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini dari sahabat mulia sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun pertemuan beliau uh, adalah pertemuan yang singkat bersama Nabi ya sekitar 4 tahun sekitar 4 tahun namun 4 tahun yang singkat itu dimanfaatkan oleh beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mencapai Eh, sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah bersabda man ightasala yaumal jumu'ah barang siapa yang mandi di hari Jumat ini dan mandi di hari Jumat maksudnya adalah mandi sebelum salat Jumat ya sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya dan yang dianggap sebagai eh, mandi sebelum sholat Jumat adalah mandi yaitu mandi yang waktunya setelah uh, masuk waktu fajar, waktu masuk waktu subuh ya. Adapun sebelumnya maka ini belum dianggap sebagai mandi uh, sebelum sholat Jumat ya. Dan mandi di sebelum sholat Jumat ini hukumnya adalah sunnah muakkadah ya, sunnah yang di tekankan ya. eh, banyak hikmah di antara hikmah adalah eh, ketika seseorang melaksanakan ya, menegakkan salat Jumat bersama eh, kaum muslimin yang lainnya tentunya hal ini tidak akan mengganggu kaum muslimin dengan bau keringat dan yang lain sebagainya ketika diawali dengan salat dengan mandi terlebih dahulu. Namun sebaliknya kalau seandainya dia tidak bersih-bersih dulu ya enggak mandi dulu maka ini akan ada kemungkinan di situ mungkin bau keringat, bau badan ya. Dan ini bisa menyakiti, mengganggu kekhusyuan para jamaah yang lainnya ya. Kemudian kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh, seputar mandi insyaallah sudah kita bahas. Thumma raha fi sa'atil ula ya. Kemudian dia berangkat ke masjid di jam pertama fakanna maqarraba badanah maka seakan-akan dia telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih seekor unta ya, seekor unta kaum muslimin eh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kita perlu mengetahui ya maksud daripada uh, saatul ula ya apa ya saat pertama ini saat-saat pertama seseorang dianggap saat pertama untuk berangkat ke, ke masjid untuk salat Jumat ini kapan ya? Para ulama di situ berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ba'da uh, dukhulil fajri ya, setelah tulu'ul fajr ya, atau setelah tulu'ul syams. Ya. Apakah yang dimaksud adalah setelah uh, terbitnya fajar yang ini merupakan waktu subuh ataukah tulu'u syams maka Allah alam uh, eh, uh, eh, madhab syafi'i ya madhab syafi'i adalah dia dianggap berangkat ke masjid di jam pertama adalah ketika tulu'u syams terbit terbit terbit uh, matahari dan hal ini juga uh, ketika Syekh Utsaimin ditanya uh, terkait dengan waktu tersebut maka beliau menjawab adalah min tulu'i syamsi dimulai dari terbitnya matahari ya dan mulai terbit matahari jadi uh, man raha fi sa'atil ula fa ka'anna maqarraba badanah ya barang siapa yang berangkat di jam pertama untuk salat Jumat maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor unta adalah diawali dengan e, dimulai dari terbitnya matahari ya sampai kapan sampai hadarati uh, eh, sampai uh, eh, kharajal imam sampai imam itu berdiri untuk menegakkan khutbah ya untuk berkhutbah maka pada saat itu uh, menjadi saat terakhir saat-saat uh, yang ditulis oleh para malaikat maka tinggal dibagi lima ya tinggal dibagi lima sejak terbitnya matahari sampai kepada imam uh, berdiri untuk khutbah ya, sampai imam berdiri untuk khutbah dibagi lima maka jam pertama jam kedua jam ketiga jam empat jam keempat jam kelima ya maka kata Syaikh Utsaimin bisa jadi ya uh, seperti jam yang kita kenal yaitu 60 menit ataukah bisa jadi tidak yang jelas dimulai dari terbitnya matahari sampai kepada uh, imam itu uh, berdiri untuk khutbah ya tinggal dibagi lima saja ya tinggal dibagi lima. Tapi terlepas dari hal itu ya, tentunya hadis ini menunjukkan kepada kita tentang uh, at-tabkir ya, tentang bersegera untuk berangkat sholat Jumat ya. Ya, fadlu tabkir li salatil Jumat ya. Uh, keutamaan untuk bersegera berangkat sholat Jumat ya, tidak santai-santai ya, tidak kemudian uh, masih lama ya, belum azan atau mungkin ya masih eh, satu jam lagi setengah jam lagi masih seperempat jam lagi ke azan masih santai-santai justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk segera berangkat ke masjid bahkan diiming-imingi dengan satu keutamaan yang sangat besar ya yaitu eh, seperti eh, kita menyembelih hewan kurban dengan seekor unta ini satu hal yang uh, ibadah yang sangat agung ya. Ibadah maliyah yang paling agung tentunya menyembelih ya. Kemudian ibadah yang paling agung dari amal adalah salat. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan ketika kita berangkat eh, lebih uh, berangkat ke masjid untuk sholat Jumat di jam pertama seperti menyembelih seekor unta dalam rangka berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ini keutamaan yang sangat agung sekali, ya. keutamaan yang sangat besar sekali. Kemudian orang yang datang berikutnya seperti uh, eh, nama qarraba eh, seperti mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan eh, dan menyembelih sapi. kemudian wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa nama qarraba kabshah aqran. Ya. Orang yang berangkat ke salat Jumat di jam yang ketiga seperti menyembelih seekor kambing yang bertanduk ya tentunya hal ini uh, keutamaan keutamaan yang besar juga ya ya uh, seperti orang yang berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu kemudian yang keempat eh, wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajjajah ya orang yang berangkat ke di jam yang keempat seperti mendekatkan diri kepada Allah dengan seekor ayam ayam jantan Wa man raha fi sa'atil khamisah. Berangkat yang ke, di jam yang kelima seperti qarraba baydah, seperti orang yang mendekatkan diri dengan uh, sebutir telur ya. Ala kulli hal eh, kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tafawut ya ajrul musallin ya tentang tingkatan orang-orang uh, atau tingkatan pahala orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat ya. Ada yang besar seperti menyembelih uh, apa menyembelih unta ya. Dan menyembelih unta ini kedudukan yang paling tingginya ya. Karena dia tentunya dari segi uh, dari segi eh, besarnya adalah uh, hewan yang paling besar diantara ke lima yang tadi kita sebutkan ya dan ini yang paling afdal ya tentunya juga dengan hadis ini menyatakan kepada kita bahwa uh, ya yang paling utama kita untuk berkurban adalah dengan yang paling besar ya kalau kita bisa dengan sapi kenapa kita dengan kambing ya, ya ini lebih utama ada yang mengatakan lebih utama kambing kenapa ya dengan berbagai macam alasannya ya, ya tentunya uh, eh, berkurban dengan sapi dia lebih utama, lebih afdal. Kenapa? Manfaat dari daging sapi itu lebih besar ya. Sebagaimana berarti uh, demikian juga dengan pahalanya lebih besar ya. Karena dari segi harganya lebih besar ya, dari segi uh, kemanfaatan dagingnya juga lebih besar tentunya ya. Pengorbanan seorang muslim untuk menyembelih uh, sapi tentunya itu lebih besar dibandingkan dengan uh, kambing sehingga ya pahalanya juga lebih besar ya. Baik kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Saleh Fauzan ya, wal muradu bis sa'ati huna al ajza' min az-zaman wa laysa 60 daqiqah ya. Yang dimaksud dengan jam di sini adalah ajza' min az-zaman ya. Potongan-potongan dari waktu ya ya bagian-bagian daripada waktu ya bukan maksudnya adalah 60 menit e, kali 5 karena tadi ada 5 tingkatan kali 5 enggak ya ya lebih ditegaskan lagi oleh Syekh Utsaimin bahwasanya ya tidak mesti 60 menit yang jelas di waktu antara terbitnya matahari dengan berdirinya imam itu tinggal dibagi 5 ya maka tidak mesti dapatnya 60 menit ya yang jelas dibagi lima saja. ثم إذا دخل الإمام للخطبة فإنها ينتهي أجر السبق ya. Kalau imam sudah datang, sudah berdiri, maka sudah selesailah orang-orang uh, yang dianggap masuk di lima bagian waktu tadi ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis bahwasanya para malaikat ketika imam sudah berdiri ya sudah ingin menyampaikan khutbah maka para malaikat menutup bukunya ya orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat ya ini ini satu hal yang uh, harus menjadi perhatian kita bahwa uh, ya masa satu pekan itu kemudian kita tidak bisa uh, meng apa ya me, me, memfokuskan ya untuk sholat Jumat ya. Bahkan sholat Jumat ini kita jadikan sebagai sebetulnya harusnya bukan ayam utlah ya. E, bukan hari libur tapi dia adalah memang hari yang dikhususkan supaya kita tafarrug ya, supaya kita tafarrug untuk beribadah untuk sholat Jumat. Ya. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk di berangkat dari sejak awal ya. Untuk sejak awal ini Eh, jangan sampai malah kita berpikir oh, hari Jumat ya berangkatnya nanti-nanti pagi-paginya berarti untuk leha-leha ya. Uh, karena kita tentunya di di sebagian sekolah ya liburnya hari Jumat ya, liburnya hari Jumat dan diliburkan itu bukan untuk berleha-leha sebetulnya, tapi diliburkan untuk bisa mendapatkan keutamaan sholat Jumat lebih awal ya. Perugnya lebih tercapai kita. Gitu. Baik. kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Salih Fazil wa kullama kana al-qurbanu aktsaru lahman wa aghla thamanan fa innahu yakunu aktsaru ajran Setiap kurban itu dilakukan ya dan e, dagingnya lebih banyak harganya lebih mahal maka berbanding lurus dengan juga pahalanya yang lebih banyak juga ya karena tadi sebagaimana tadi kita sebutkan ya pengorbanan untuk nyembelih e, sapi tentunya lebih besar ya kita ngumpulinnya lebih lama boleh jadi orang yang mau kurban sapi ya. baik Lanjut ke hadis berikutnya ya. عن سلامة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به dari Salamah bin Al-Aqwa dan beliau adalah ashabu syajarah termasuk sahabat Nabi yang ikut di Bayatul Ridwan di bawah pohon Beliau mengatakan kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ber, uh, melaksanakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah salat Jumat. Thumma nansarifu kemudian kami pulang wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bih. Dan tembok-tembok itu tidak ada zilnya, tidak ada bayangannya yang bisa kita gunakan untuk uh, nastadhil uh, untuk berteduh ketika pulang dari salat Jumat itu. Dan di lafaz lain kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syamsu. Kami melaksanakan salat Jumat itu ketika matahari sudah zawal, sudah uh, miring ke arah barat. Summa narji'u fanatatabba'u al-fai'a. Kemudian kami pulang dan kami mencari-cari bayang-bayang. Ya. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadis ini menunjukkan Eh, keutamaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Salamah bin Al Aqwa ya Salamah bin Al Aqwa di mana beliau adalah sahabat yang mulia ya, sahabat yang ikut di termasuk di antara sahabat yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon ya, yang dikenal dengan uh, eh, bayatul Ridwan ya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka orang-orang yang berbaiat pada saat itu tidak akan masuk neraka dan Allah pun Allah Subhanahu wa taala pun ridha atas mereka sebagaimana Allah berfirman ah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah ya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah ridha atas orang-orang mukmin ketika mereka membaiatmu di bawah satu di bawah pohon ya dan termasuk diantaranya adalah uh, Salamah al-Aqwa ini ya Salamah bin al-Aqwa ini Kemudian yang kedua, kaum muslimin pendengar dan muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah bagaimana waktu sholat Jumat, kapan dilakukannya ya. Kapan waktu sholat Jumat itu? Apakah sebelum zawal ataukah setelah zawal syams ya. Dari hadis yang pertama, Rasulullah bersabda atau Eh, Salamah bin Al-Aqwa mengatakan kami sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sholat Jumat. Ketika kami pulang, tembok-tembok itu tidak ada bayangan yang kita bisa gunakan untuk berteduh ketika pulang. Ya, ini menunjukkan bagaimana dalil ala anna waktu salah al-jum'ah bi zawali syamsi wa huwa dukhulu waqti dhuhri. Ah, Kenapa? Eh, ini menunjukkan waktu akan sholat Jumat itu setelah zawalus syams, setelah matahari itu condong ke arah barat. Ya. Dan ini adalah waktu sholat duhur, ya, waktu sholat duhur. Kalau tidak salah kita pernah jelaskan ya, di mana matahari salah eh, matahari ketika pas di atas, di atas kepala kita, di atas eh, pas banget, maka ini tidak akan ada zil, tidak akan ada bayangan ya matahari pas di atasnya maka bayangan itu tidak ada. Begitu matahari itu condong ke arah barat maka bayangan di arah timur itu mulai terlihat dengan perlahan lama-lama semakin panjang ya lama-lama semakin panjang ya uh, uh, matahari pas di atas kemudian condong ke barat itu yang namanya zawal itu namanya zawal matahari yang tadinya pas di atas kemudian condong ke arah barat condong ke arah baratnya itu namanya zawal dan itu adalah waktu sholat zuhur. Adapun ketika matahari pas di atas kepala kita yang dan tidak ada dan tidak ada bayang-bayang maka itu adalah waktu manhiat justru ya waktu yang dilarangnya kita untuk melaksanakan sholat ya nah, waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur yaitu ketika matahari condong ke arah barat ya karena para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kanu yusalluna fi hadzal waqt mereka salat di waktu ini fala tusalla qabla zawal salat Jumat itu tidak dilakukan sebelum zawal ya dan ini adalah madhab jumhur ahli ilm wa hadha madhhabu jumhur ahli ilm ini adalah madhabnya jumhur madhabnya mayoritas para ulama bahwa salat Jumat itu ditegakkan uh, setelah zawal dan ini keabsahan salat Jumat yang dilakukan setelah zawal itu adalah kesepakatan. Sepakat semua para ulama salatnya sah, ya. Salatnya sah. Apakah ada pendapat lain? Maka pendapat Imam Ahmad bahwa uh, e, salat Jumat itu bisa dilakukan di waktu duha, yaitu waktu sebelum zawal, waktu sebelum uh, matahari itu condong ke arah barat. Dan ini adalah waktu yang diperselisihkan tentunya, ya tentang keabsahan sholat Jumatnya. Tapi di uh, madhabnya Imam Ahmad ini satu hal yang diperbolehkan sah sholat Jumatnya ketika dilakukan sebelum zawal. Dengan alasan apa? Dengan alasan hadis ini bahwa kata Salamah bin Al Aqwa ketika mereka pulang dari sholat itu nggak mendapati adanya uh, apa namanya e, bayang-bayang uh, yang di, bisa digunakan untuk berteduh ketika pulang dari sholat Jumat itu. Sehingga ketika tidak ada bayang-bayang berarti itu pas uh, di atas matahari itu di atas dan belum zawal berarti dan belum zawal dan belum uh, tenggelam dan belum condong ke arah barat mataharinya dan ini belum waktu sholat zuhur. Sehingga disimpulkan oleh Imam Ahmad bolehnya sholat Jumat itu dilaksanakan ditegakkan sebelum zawal atau sebelum waktu zuhur ya sebelum waktu duhur nah tentunya itu di situ adalah waktu salat duha ya namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Saleh Fauzan warawi lam yanfu adh-dhilla mutlaqan rawi di sini tidak meniadakan uh, adh-dhil tidak meniadakan bayang-bayang secara keseluruhan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil pendapat yang kedua enggak katanya Wa innaman nafyu zil alladhi yastadhillu bihil mashi yang dinafikan, yang ditiadakan ya oleh Salamah bin Al-Aqwa adalah zil bayang-bayang yang bisa digunakan untuk menaungi orang yang berjalan ya. Kenapa? Ya karena uh, sedikit sekali zilnya, karena sedikit sekali apa namanya uh, bayang-bayangnya Tadi kita sebutkan matahari itu ketika condong ke arah barat itu masuk namanya zawal. Nah, itu masuk salat luhur dan salat uh, eh, Jumat untuk pendapat yang pertama. Ketika zawal terjadi, maka zil atau bayang-bayang itu akan muncul di timurnya, di arah timur. Ya. Bayangkan ini adalah ini tiang. Kemudian matahari condong ke arah barat maka tiang itu akan mengeluarkan bayang-bayang di arah timurnya. Dan bayang bayangan itu pendek. Lebih pendek dari tiangnya. Ketika baru-baru saja zawal, ketika baru-baru saja matahari itu condong ke arah barat. Dan lama kelamaan tiang itu akan eh, bayang-bayang itu akan semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, ya. Kemudian yang dimaksud dalam hadis ini tidak ada zil, tidak ada bayang-bayang adalah maksudnya tidak ada bayang-bayang yang bisa digunakan untuk berteduh. Kenapa? Karena masih pendek. Tapi masih tapi ada bayang-bayang, tapi ada bayang-bayang gitu. Kata Syekh Saleh Fauzan. Tapi bayang-bayangnya ada. Sehingga apa? Sehingga uh, eh, salat Jumat itu dilakukan setelah zawal. Namun karena dilakukannya mubakir uh, di waktu yang pertama tidak diakhirkan maka ketika selesai para sahabat pulang, bayang-bayangnya itu belum sempurna panjangnya sehingga belum bisa digunakan untuk berteduh ketika pulang ya. Taib, itu bantahan untuk pendapat yang mengatakan bahwasanya uh, sholat Jumat itu dilakukan sebelum zawal, ya, sebelum zawal. Dan hal itu dikuatkan dengan hadis dalam riwayat yang lain yang tadi kita sebutkan, ya, di mana Ah, dalam riwayat lain Salamah bin Al-Aqwa mengatakan kunna nujammi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syamsu ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kami salat bersama salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila matahari itu sudah zalat, sudah condong ke arah barat. Maka sudah berarti uh, hal ini terbantahkan. thumma narji'u kemudian ketika kami pulang fanatatabba'ul fai'a. Kami mencari-cari bayang-bayang dan ini bukan berarti laisa hunaka fihi fa laisa hunaka fai. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada bayang-bayang yang fai'un tawil, tidak ada bayang-bayang yang panjang ya. Tidak ada bayang-bayang panjang. Wa innama huwa fi fai'un qalilun wa dhillun qalilun ya. Yatatabba'unahu. Namun ada bayang-bayang yang sedikit yang mereka ya tetap baunahu mereka ya mengikutinya mencari cari artinya ya saking panasnya ya kalau di tempat kita mungkin ini satu hal yang yang lumrah setelah selesai sholat Jumat itu biasa saja nggak panas ya apalagi pakai kendaraan ya pulang dari masjid biasa saja ah, tapi orang Arab ya apalagi ketika di musim panas maka jalan di bawah terik matahari sepulang sholat Jumat itu hal yang perlu dengan zil, perlu dengan bayang-bayang yang bisa mengurangi rasa panasnya. Nah, itu yang mereka gunakan tuh. Bangunan-bangunan, rumah-rumah, tembok-tembok, rumah-rumah yang mengeluarkan zil setelah zawalnya matahari condongnya ke arah barat itu yang zilnya atau bayang bayang yang digunakan untuk menjadi naungan ya dalam perjalanannya. Nah, ini artinya di riwayat yang kedua itu bahwasanya Eh, mengatakan bahwasannya sholat Jumat itu dilakukan setelah zawal dan buktinya para sahabat ketika pulang itu mereka ia bau dhil al-qalil ya. Mereka mengikuti bayangan yang sedikit itu ya. Artinya tidak ada sama sekali bayangan. Artinya berarti sholat Jumat itu dilakukan setelah zawal sekalipun masih sedikit uh, tanda kalau zawalnya itu zawalnya itu masih sedikit tanda, tanda zawalnya masih sedikit tanda zawal itu adalah bayang-bayang masih sedikit bayang-bayangnya tapi sudah zawal tapi sudah sudah keluar sudah condong ke arah barat gitu ya justru yang menjadi dalil adalah ini sholat jumat dilakukan secara segera yaitu dilakukan di awal waktu tidak diakhir-akhirkan ya ahibati fillah uh, kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-146. Terakhir dari bab ini adalah hadis ke-147 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ah membaca di salat fajar salat subuh pada hari Jumat dengan Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Surat Sajdah. Ya, surat Sajdah. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat subuh di hari Jumat, rokaat pertama pakai sholat surat sajidah dan rokaat yang kedua hal ataka alal insan, hal ata alal insan, ya surat al insan. Ini yang dibaca oleh Nabi alaihi wasallam di salat eh, sholat subuh waktu di hari Jumat ya di hari Jumat kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala salat subuh itu dianjurkan kita membaca dengan agak panjang ya bacaan kita agak panjang tidak pendek ya tatulu fiha qiraatul Qur'an di salat subuh itu dipanjangkan bacaan Al-Qur'annya ya. dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melazimkan hal demikian sehingga ya yustahabbu tatwilul qiraah fi salatil fajri dianjurkan kita memperpanjang bacaan di salat subuh ya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi sab'ina ila al mi'ah ayah fi salatil fajr Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat subuh bacaannya ya antara 70 sampai 100 ayat ya 70 sampai 100 ayat ya lumayan mungkin dua lembaran eh, kalau surat pendek ya dua lembaran mungkin ada nyampe. Ya, ya. Ini kalau kalau sholat subuh ya. Malah di tempat kita malah terkadang ya sebagian tempat sholat subuh karena ngantuk justru lebih cepat ya, lebih ringkas ya dengan al-ikhlas dan al-kautsar ya. Kenapa ngantuk ya? Jemaahnya kasihan katanya. Justru tidak demikian. Itu khilafus sunnah ya. Sunnahnya adalah kita memperpanjang baca bacaan ah, di salat subuh ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang. Dan dalam sebuah uh, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca di salat subuh itu dengan uh, tiwalul mufassal ya. Kebanyakan membaca dengan tiwalul mufassal. Surat-surat uh, yang panjang dari uh, ayat mufassal ya surat mufassal ya jadi Al-Qur'an itu dibagi menjadi uh, empat ya jadi dibagi menjadi empat sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda u'titu makana taurah uh, eh, sab'al mathani wa makana al-injil uh, al-mi'in wa makana az-zabur uh, al-mathani ya kemudian uh, wa fuddiltu bil mufassal Rasulullah bersabda aku di berikan uh, yang sesuai yang seperti dengan Taurat itu sab'ul mathani tujuh al tujuh surat yaitu surat al-baqarah sampai dengan surat at-taubah ya kemudian wa makana al-injil uh, al-mi'in dan yang serupa atau yang semisal dengan injil itu al-mi'in surat-surat yang jumlah ayatnya seratusan kurang lebih dan wa makana zabur uh, Al-Mathani dan yang serupa dengan Zabur itu Al-Mathani ya, surat-surat agak eh, surat-surat uh, yang yang yang yang tidak termasuk mufassal tapi tapi di bawah Al-Mi'in ya tapi di bawah Al-Mi'in yang suratnya di bawah ratusan ayatnya di bawah ratusan ya Kemudian Rasulullah katakan wa fuddiltu bil mufassal dan aku dilebihkan oleh Allah dari Zabur, Injil, Taurat itu adalah dengan uh, al-mufassal, surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu dari mana? Ya, ada yang mengatakan dari Qaf sampai An-Nas, dari ada juga yang mengatakan dari Al-Hujurat sampai An-Nas ya. Tapi yang jelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilebihkan oleh Allah dengan surat surat mufassal. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa di seringnya di salat subuh itu membaca Eh, bacaan Al-Qur'annya adalah dengan tiwalul mufassal. Karena mufassal dibagi tiga lagi, ada tiwal mufassal, mufassal yang panjang, ausat mufassal, mufassal yang pertengahan, sama kisorul mufassal, mufassal yang pendek-pendek ya. Nabi SAW kalau di salat subuh itu dari tiwal pakainya tiwal mufassal, mufassal yang panjang-panjang dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nazi'at ya. Pilihannya di situ. Maka Nabi SAW kalau Jumat nah, juga mas pakai yang tiwal mufassal tapi lebih khusus. Pakainya apa? Surat Sajdah dan surat Al-Insan. Sebagaimana disebutkan di hadis ini. Surat Sajdah dengan surat Al-Insan. Kalau selain Jumat, eh, ya, selain Jumat pakainya tiwal mufassal antara qaf dengan antara qaf sampai dengan surat An-Nazi'at. Ya, sekalipun di situ ada perbedaan pendapat ya, ada yang mengatakan sampai al-buruj. Kemudian ausatul mufassal itu dari abasa sampai sebelum wadduha. Ya. Sampai wadduha. Kemudian qisarul mufassal, mufassal yang pendek dari wadduha sampai annas. Nah, itu pembagiannya demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di subuh itu pakai tiwal mufassal, dan khususnya kalau sholat uh, di hari Jumat subuhnya menggunakan rokaat pertama surat sajdah rokaat kedua pakai al-insan surat al-insan di juz 29 ya Taib kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dua surat tersebut yang kita baca di hari Jumat ya. Adapun hikmahnya kenapa dua surat ini yang dibaca di hari Jumat maka wallahu alam kata Syekh Salih Fauzan uh, mungkin karena di surat tersebut di dua surat tersebut disebutkan uh, uh, tentang al-mabda wa khalqi Adam ya bagaimana awal-awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam ya dan wa juga di dalam surat tersebut dzukira qiyamus saah disebutkan tentang uh, huru hara hari kiamat, tentang kondisi hari kiamat ya. Dan penciptaan Adam juga hari kiamat ditegakkan itu di hari Jumat. Sehingga di sini maksudnya hikmahnya dibacanya surat sajdah dengan surat Al-Insan yang di dalamnya dibahas tentang penciptaan Nabi Adam dan itu di hari Jumat ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khairu yaumin tatlu'u fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam ya. Hari yang paling mulia itu adalah itu adalah hari Jumat. Di dalamnya ditegak di, di, di diciptakan Nabi Adam. Kemudian juga Rasulullah katakan wa fihi uh, wa, la taqumu saah illa fiha. Dan juga uh, hari uh, apa uh, tidak tidaklah ditegakkan yang namanya uh, hari kiamat kecuali di hari Jumat. Maka dalam dua surat tersebut penciptaan Nabi Adam dan kemudian juga kondisi hari kiamat itu disebutkan. Maka seakan-akan dengan dua surat tersebut di hari Jumat e, di sholat subuhnya dibacakan seakan-akan sedang mengingatkan kepada kita bahwa uh, bagaimana kita diciptakan ya dan kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan di hari itu kita akan kita akan eh, hari kiamat akan ditegakkan ya. Taib kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin ini yang menjadi pembahasan kita di kesempatan ini akan kita lanjutkan insyaallah di bab salatil idain ya bab tentang salat dua id ya dua hari raya salat id yaitu uh, eh, Idul Adha dan Idul Fitri di pertemuan berikutnya ya نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.